Sekarang kita sampai pada pembahasan hakikatul iman, hakikat keimanan menurut ahlu sunnah wal jamaah, menurut para imam ahli hadis. Al-Imam Abu Bakar Ismaili rahimallahu berkata, wa yakulun innal imana qaulun wa amalun. Imam Imam ahli hadis berkata, Sesungguhnya iman adalah ucapan dan perbuatan. Wa ma'rifatun dan pengenalan. Yazidu bitta'ati wa yankusu bil maksiati Bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Man kasrat ta'atuhu azyadu imanan mimman huwa dunau fit ta'ati. Barang siapa yang lebih banyak ketaatannya, maka le lebih banyak imannya dibandingkan yang kurang ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah rahimani wa rahmukumullah, ini merupakan salah satu pembahasan akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang merupakan salah satu pembeda antara Ahlussunnah dengan Ahlul Bid'ah antara kelompok al-firqatun najiyah yang selamat dengan al-firqah ad-dalah yang sesat dan halika yang binasa. Makanya hampir ya semua kitab-kitab akidah Ahlussunnah wal Jamaah pasti ada pembahasan yang satu ini tentang masalah hakikat keimanan atau definisi al-iman. Meskipun terkadang ada beberapa ungkapan yang berbeda, cuma intinya satu, bahwasannya iman menurut Ahlussunnah wal jamaah yaitu keyakinan dalam hati, ucapan dengan lisan dan apa? amal perbuatan anggota badan bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Atau seperti yang diungkapkan ya lebih indah lagi diungkapkan oleh seorang ulama il hadis di kota Madinah yang sudah meninggal dunia yaitu Asy-Syaikh Hamad Al Ansari bahwasanya iman itu adalah khomsununat kalau kita mau tahu apa itu hakikat keimanan menurut Ahlussunnah wal Jamaah, ingat lima nun ya. Ada istilah lima nun untuk mendefinisikan iman menurut Ahlussunnah wal Jamaah. Kata Syekh Hamad Al-Ansari rahimahullah taala, iman adalah i'tiqadun bil janani, keyakinan dengan hati. Qaulun bil lisani, ucapan dengan lisan amalun bil arkani, amalan perbuatan anggota badan. Yazidu bi taatir rahmani, bertambah dengan ketaatan kepada Allah yang Rahman, Maha Pengasih, Maha Penyayang. wayang kusu bi taati syaitani dan berkurang dengan mentaati asyaiton. Itu istilah lima nun karena akhirnya sama dengan apa? Nun ada sajaknya. Saya ulangi lagi. Iktiqadun bil janani Qaulun bil lisani, amalun bil arkani, yazidu bi ta'atir rahmani wa yanqusu bi ta'ati syaitani. Ini kalau lebih mudah dihafal, dikenang, itulah definisi atau hakikat keimanan menurut sunnah wal Jamaah yang diungkapkan oleh Al-Muhaddif Al-Syekh Hamad Al-Ansari rahimallahu taala. Ini intinya, ya, lima nun tadi. Meskipun terkadang ada perbedaan ungkapan dari ulama, ya, ada yang menyingkat, ya, dengan mengatakan seperti sebagai ulama mengatakan iman adalah kaulun wa amalun, ucapan dan perbuatan. Ini tidak bertentangan dengan definisi ulama yang lainnya yang mengatakan ada keyakinan ucapan dan perbuatan. Sebagaimana kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dalam Al-Aqidah Al-Wasitiyah beliau mengatakan wa min usuli ahli sunnati wal jamaah annal imana qaulun wa amalun menurut ahli sunnah wal jamaah eh, kata Syekhul Islam Taimiyah rahimah dalam Aqidah Wasitiyah di antara prinsip ya ahli sunnah wal jamaah yaitu mengatakan iman adalah ucapan dan perbuatan. Kemudian beliau memperinci qaulul lisani wal qalbi. Ucapan hati dan ucapan lisan wa amalul qalbi wal jawarih dan perbuatan hati serta perbuatan anggota badan. Jadi intinya tidak ada perbedaan antara yang mengungkapkan iman adalah keyakinan, perbuatan dan ucapan lisan dengan yang hanya mengatakan iman adalah ucapan dan perbuatan. Karena tercakup di dalam ucapan dan perbuatan adalah apa? keyakinan pula. Karena ada istilah ucapan lisan dan ucapan hati, ada ungkapan perbuatan lisan, ah, perbuatan anggota badan dan juga perbuatan ya hati. Ya. Ada yang mempersingkat, ada yang memperinci, memperpanjang, bahkan ada yang menambah seperti dalam ya ungkapan asy Al-Humaidi dalam usul sunnah ya, imam Al-Humaidi salah satu guru ah, Syekh atau Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam kitabnya Usul Sunnah bila mengatakan iman adalah kaulun wa amalun wa niyatun wa tiba ya bahwasanya iman adalah ucapan dan perbuatan dan niat serta ittiba ya ditambah apa itibau sunnah karena apalah artinya ucapan amalan ya niat tanpa apa ittiba kepada sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun intinya ungkapan-ungkapan itu menuju kepada satu arah yaitu tadi ya iman adalah khomsununat iman adalah lima nun. Imam Al Bukhari rahimahullah taala seperti yang dinukilkan oleh Al Imam Al Alikai dalam kitab beliau Etikat Usul Al Sunnah Wal Jamaah beliau mengatakan tu aksara min alfi rajulin bil ansar minal ulama. Kata Imam Bukhari, aku telah berjumpa dengan lebih dari seribu ulama. Fama ra'aitu ahadan minhum yakhtalif fi annal imana qaulun wa amalun yazidu wa yankus. Dan tidak ada seorang pun dari ulama tersebut yang berselisih pendapat tentang bahwasanya iman adalah ucapan dan perbuatan bisa bertambah dan bisa berkurang. Ini adalah ijma' al-sunnah wal jamaah ya para imam-imam ahli al-hadis. Dulu sudah pernah kita ucap, eh, sampaikan akidahnya Imam Ahmad dalam kitab beliau Usul Sunnah. Sama, beliau mengatakan iman adalah qaulun wa amalun, yazidu wa yangkus Demikian pula yang sudah kita bacakan akidahnya Imam Asy-Syafi'i rahimallah. Imam Syafi'i mengatakan al-iman qaulun wa amalun yazidu wa yangkus Ini adalah sekali lagi ijma' al-sunnah wal jamaah. Ungkapannya terkadang ada sedikit perbedaan namun intinya tadi ya kembali kepada khamsu nunat ya. Adapun dalil tentang ya lima nun tadi ya pertama iman adalah keyakinan dalam hati. Dalilnya sangat banyak ya. Dulu alhamdulillah pernah saya menulis masalah ini ya masalah iman menurut dakwah salafiyah dan dakwah salafiyah bukan murjiah ya di majalah Az-Zakhira rahimahullah. Edisi 21 tahun 4 bulan Rojab tahun 1417 atau bulan Agustus tahun 2006. 10 tahun yang lalu ya, saya sudah menulis tentang masalah iman dan juga bantahan kepada yang menuduh dakwah salafiyah sebagai murjiah. Insya Allah akan sedikit kita nukilkan dari ya tulisan yang sudah pernah kita muat di majalah di sini karena insya Allah masih beredar juga syubhat yang menuduh kita dakwah salafiyah ya para ulama-ulama dakwah salafiyah sebagai murjiah. ya, padahal itu sekali lagi tuduhan yang eh, dusta. Bahkan beberapa saat yang lalu ya sebagian jamaah di sini menanyakan kepada saya mengapa eh, kita dituduh sebagai murjiah. Eh, maka insya Allah ya eh, akan kita sedikit ulas dari apa yang telah kita tulis. Namun sekarang kita akan membahas dulu apa ya dalil tentang lima nun tadi. Adapun keyakinan dalam hati dalilnya sangat banyak dalam Al-Qur'an. Eh di antaranya eh, bisa dilihat surat An-Nahl ayat 106. Surat An-Nahl ayat 106 Allah mengatakan man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Barang siapa yang dipaksa eh man, ka, man kafara billahi min ba'di imanihi. Barang siapa yang kufur kepada Allah setelah keimanannya, illa man ukriha, kecuali yang dipaksa sedangkan hatinya apa tenang dengan keimanan. Hati harus ada apa? Keimanan dalamnya atau keimanan harus ada dalam hati seorang hamba. Kalau tidak menjadi orang munafik. Yaquluna bi afwahim ma laysa fi qulubihim. Demikian pula dalam surat ya Al-Hujurat ayat 14 tentang iman harus dengan keyakinan dalam hati. Yaitu firman Allah, qalatil a'rabu amanna kullam tu'minu walakin kulu aslamna walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Orang-orang Arab Badi mengatakan kami telah beriman. Allah mengatakan kullam tu'minu kalian masih belum beriman. Dalam artian belum sempurna keimanan kalian. Walakin kulu aslamna. Namun katakanlah kami baru muslim. Ya, walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Karena iman itu belum masuk ke dalam hati kalian. Makanya dari sini ada ungkapan dari ulama, setiap mukmin pasti muslim, namun tidak setiap muslim apa? mukmin. Eh makanya dalam hadis Jibril, Rasul ditanya dulu tentang apa itu Islam, kemudian apa itu iman, apa itu al-ihsan. Ini tingkatan ya dalam al-Islam, dalam agama kita. Al-Islam yaitu melaksanakan ya rukun-rukun Islam yang ya lima. Kemudian setelah kuat ya keislaman dalam dirinya, dia melaksanakan cabang-cabang keimanan, maka dia bisa meningkat ke derajat apa? Al-iman. Ya, derajat iman lebih tinggi daripada derajat al-Islam. Kalau sudah sampai kepada tingkatan antak budallah ka'annaka tarah fa'ilam takuntara tara fa'inau yarak. Yaitu selalu merasa diawasi Allah Ta'ala. Yaitu betul-betul gerak-geriknya selalu mendapatkan riba dan cincin Allah Ta'ala. Itulah derajat al-ihsan. Ini adalah apa? Tingkatan dalam agama kita sesuai dengan apa yang Rasul sabdakan. Al-Islam, al-iman, dan al-ihsan. Eh, bukan syariat, tarekat, hakikat, marifat Ya, eh, ini adalah apa? Ya, doktrin yang ingin untuk membodohi para pengikutnya. Inginnya apa? Kiainya ingin gurunya apa? Selamat dari eh, taklif syariat Allah Subhanahu wa taala. Punya doktrin-doktrin seperti itu. Ini yang bujui saja. Nah, ini sekali lagi tingkatan agama dalam eh, hadis Jibril, Islam, iman dan ihsan. Makanya Allah mengatakan orang-orang Arab Badi berkata, ya qalatil arabu amanna kami telah beriman. Allah mengatakan kullatu minu Kalian masih belum apa? beriman. Bukan berarti kafir, bukan. Namun apa? Belum sempurna keimanan mereka, masih banyak kekurangan. Baru masuk Islam mereka ini. Ya, maka kulu aslamna, kami baru masuk apa? Al-Islam. Aslamna. Karena apa? Walamma yadkhulil iman fi kulubikum Karena iman belum masuk ke dalam hati kalian. Ini intinya apa? Iman itu juga merupakan keyakinan dalam dalam hati. Kemudian juga dalilnya surat Al-Mujadilah ayat 22. Ya, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwaduna man hadallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman. Tidaklah engkau Nabi Muhammad mendapati orang-orang beriman kepada Allah dan hari akhir mereka mencintai ya berwala kepada orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya meskipun mereka adalah orang tua mereka, anak mereka, saudara mereka, karib kerabat mereka ya ulaika kataba fi qulubihimul iman. Mereka lah yang Allah telah catat ya iman dalam hati mereka. Ini intinya sekali lagi apa? Iman harus ada apa? keyakinan dalam dalam hati. Ya. Ini beberapa ayat tentang tadi keyakinan dalam hati merupakan bagian daripada iman. Sekarang ucapan lisan itu merupakan bagian daripada al-iman. Eh kita lihat dari ayat Al-Qur'an contohnya surat ayat eh, Al-Baqarah ayat 136 Allah mengatakan kulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismaila wa ishaqa wa Yaquba wal asbat ya katakanlah ya ucapan lisan ya harus ada apa? Ucapan lisan. Kami beriman kepada Allah, kepada apa yang diturunkan kepada eh, kami, diturunkan kepada Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak dan Yakub. Ya, dosa pada kulu kaul. Ya. Demikian pula surat Ali Imran ayat 84 yang kurang lebih isinya sama. Ya. Kemudian amalan perbuatan bagian daripada al iman. Ya, sudah ada keyakinan, ucapan, sekarang dalil tentang amalan merupakan bagian daripada iman. Surat Al-Baqarah ayat 143. Allah mengatakan, "Wa ma kana Allahu imanakum." Tidaklah Allah menyanyiakan iman kalian. Sepakat ahli tafsir mengatakan ayat ini berkaitan dengan masalah eh salat ya, yaitu perpindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Baitul Al-Haram ya. Dari Eh, Palestina sana ke, ke Mekah ya. Pada waktu itu para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana nasib saudara-saudara kita yang telah mendahului kita yang dulu sholat menghadap ke arah Baitul Maqdis?" Maka Allah menurunkan ayat ini mengatakan wa makanallahu liyudi'a imanakum. Allah tidak menyanyiakan iman kalian. Maksud iman kalian di sini adalah apa? Salat kalian ke Baitul Al-Maqdis. Ya, iman di sini apa? Maksudnya salat, berarti salat yang merupakan amalan anggota badan itu bagian daripada apa? Al al iman. Ya, ini dalil dari ayat. Adapun dari hadis, ya, maka ada satu hadis yang sudah mencakup tiga ya rangkaian iman tadi. Keyakinan, ucapan dan amalan anggota badan yaitu hadis yang dikenal dengan hadis syu'abul iman hadis tentang cabang-cabang keimanan hadis riwayat Muslim Rasul mengatakan al imanu bid'un wa sab'una syu'bah iman memiliki 70 lebih cabangnya fa'alaha qaul la ilaha illallah yang paling tinggi ucapan la ilaha illallah wa ajnaha imatatu adani tariq dan yang paling rendah menyingkirkan gangguan dari dari jalan. Wal haya syobatul minal iman. Rasa malu itu bagian daripada al iman. La ilallah ucapan tadi. Kemudian menyingkirkan gangguan dari jalan amalan anggota badan. Kemudian apa? Al haya rasa malu dalam hati. Eh, intinya apa? Iman harus ada tiga rangkaian tadi. Keyakinan atau ucapan dan perbuatan hati, ucapan lisan dan perbuatan anggota anggota badan. Nah, ini hadis satu saja sudah mencakup semua itu. Sekarang tentang dalil iman itu bisa bertambah bisa berkurang. Ya. Al iman khamsununat. Sekali lagi ingat iman adalah lima nun. Ya. Di antara tadi yazidu bitu atau rahman bertambah dengan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya surat Al-Anfal ayat yang kedua Allah mengatakan innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang yang beriman yang sesungguhnya adalah orang-orang yang apabila disebut nama Allah, ya, gemetarlah hatinya dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah bertambahlah iman mereka dan kepada mereka lah mereka bertawakal. Intinya tadi wa idza tuliyat alim ayatu jika dibacakan ayat-ayat Allah bertambahlah iman mereka. Ya, dan ayat yang semisal ini ada dalam Al-Qur'an di antaranya nanti dilihat surat Al-Fat ayat 4 ya tidak perlu kita bacakan di sini. Nah, ini dalil tentang iman bisa bertambah. Sekarang mana dalil iman bisa berkurang? Kalau menurut kaidahnya Sufyan bin Uyainah rahimahullah taala beliau mengatakan laisa syai'un yazid illa wa huwa yangkus. Eh kata beliau dalil tentang bertambahnya iman itu sudah otomatis menjadi dalil tentang iman bisa apa? Berkurang karena kaidahnya tidak ada sesuatu yang bisa menerima tambahan kecuali dia bisa menerima apa? Pengurangan. Eh, contohnya ya air ini bisa misalnya. Eh, ini bisa bertambah kalau kita tuangkan. Bisa berkurang kalau apa? Anak minum. Bismillah. Ya, ini contoh. Eh bahwasanya kata beliau tidak ada sesuatu yang bisa bertambah kecuali dia juga bisa apa? Berkurang. Maka dalil-dalil tentang iman bisa bertambah itu sudah otomatis satu paket dengan apa dalil iman bisa apa? Berkurang. Apalagi di sana juga ada dalil-dalil dari hadis Rasul SAW tentang adanya iman itu bisa bisa berkurang. Di antaranya Rasul bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati fa bilisani, fa illam yastati fa biqalbi, wa dzalika adyafu al-iman." Kata rasul SAW, barang siapa melihat kemungkaran, rubalah dengan tangannya. Eh, kalau dia punya apa? Kekuasaan, punya kekuatan. Kalau tidak bisa, bilisani dengan lisan. Kalau tidak bisa dengan hati. Dan itu selama-lamanya apa? al-iman. Kalau seorang itu misalnya, dia sebetulnya bisa merubah dengan kangannya, kekuatannya, namun dia hanya bisa apa dengan hati. Itulah selama-lamanya apa? Iman. Imannya berkurang pada waktu itu. Ya. Demikian pula, dia sebetulnya bisa ya merubah kemungkaran dengan lisannya, cuma dia tidak melakukannya. Dia hanya bisa dengan apa? Ya hatinya, maka itulah ada aful iman. Imannya ber, berkurang karena dia tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Eh demikian berkata ulama di antara dalil tentang berkurangnya iman hadis Rasulullah SAW yang mengatakan dalam hadir kutsi Allah berfirman tentang syafaat akhriju man ka akhriju minan nar man kana fi qalbi habbatin min iman kata Allah taala keluarkanlah di dalam ah, dari api neraka setiap orang yang masih ada sebesar ah, sebiji esawi keimanan artinya orang itu imannya berkurang Intinya sekali lagi inilah dalil-dalil al-sunnah dan masih baik lagi seperti yang lainnya yang tidak bisa kita sebutkan pada kesempatan yang eh, sangat terbatas ini tentang eh, akidah al-sunnah dalam definisi al-iman iman adalah keyakinan dalam hati, ucapan di lisan, perbuatan anggota badan, bertambah dengan mentaati Allah Ar-Rahman dan berkurang dengan mentaati asy-syaitan. Ya, taat kepada Allah, ya. Iman bisa bertambah dengan taat kepada Allah. Al-Syekh Abdul Razak bin Abdul Musin Al-Abad Al-Badr Hafidullah Ta'ala menulis sebuah kitab yang sangat bagus yang berjudul Asbab Ziyadatul Iman wa Nuksanihi sebab-sebab bertambah dan berkurangnya keimanan. Dulu pernah kita khatamkan di masjid sebelah sana. Ya, alhamdulillah ya kalau mungkin kita bisa ulangi secara ringkas apa saja sebab yang menjadikan iman itu berkurang dan apa itu sebab yang bisa menambahkan keimanan. Kata Syekh Abdul Aziz bin Abdul Abbad, iman bisa bertambah yang pertama dengan belajar ilmu agama. Ya. Apalagi Rasul mengatakan man yuridillahu bi khairin yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, Allah akan apa? Pahamkan dia dalam urusan agama. Eh, kebaikan itu ada dalam apa? Al iman. Makanya belajar ilmu agama menambah keimanan. Makanya dahulu para sahabat Rasulullah SAW mengatakan, Imam Umar bin Khattab mengatakan, ya, ta'alau nu'min sa'atan, ta'alau nazadu imanan. Wahai para sahabat, kemarilah kita duduk sejenak memperbaharui keimanan, menambah keimanan. Ini juga apa? Ucapan para sahabat, iman itu bisa apa? Bertambah. Demikian pula Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan dalam doa beliau, Allahumma zidni imanan wa yakinan wa fiqhan. Abdul nah, Mas'ud pernah berdoa, "Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ya keimanan, kemudian keyakinan dan kepahaman dalam urusan agama." Ini para sahabat dahulu diantaranya apa bermajelis ilmu untuk menambah keimanan. Ya insya Allah ya, antum yang ya, merasakan sendiri bagaimana iman bertambah ketika berada di majelis ahli ilmu. Ya, ini suatu hal yang apa? Pasti kalau niatnya apa? Niatnya baik. Namun kalau niatnya eh sebagai mata-mata, niatnya untuk mencari kesalahan, ini beda lagi, keluar tambah dosa. Karena apa? Ya, mencari-cari eh kesalahan dan seterusnya. Ini beda lagi. Namun yang niatnya ikhlas, ingin mendapatkan ilmu, paling tidak eh mendapatkan sabda Rasul SAW, nazat alaihi turun kepada mereka ketenangan, ya rahmat Allah meliputi mereka Kemudian malaikat mengelilingi majlis mereka dan Allah memuji mereka di kalangan malaikat yang ada di di sisinya. Ya, ini adalah sekali lagi kata beliau antara cara menambahkan keimanan dengan tolabul ilmi. Tolabul ilmi ini banyak, nah, ya. Apa saja ilmu yang bisa menambah keimanan di antaranya kata beliau mempelajari tauhid asma wa sifat. Alhamdulillah kita di sini mempelajari akidah dan sudah kita lewati masalah apa tauhid asma wa sifat. Kemudian mempelajari tentang sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya kemudian mempelajari tentang kebaikan-kebaikan al-Islam mempelajari tafsir Al-Qur'an ya kemudian juga mempelajari sejarah para salafu as-saleh ini diantara pintu ilmu yang insya Allah bisa menambahkan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang bisa menambahkan keimanan yang kedua adalah tadabbur ayatillah, mentadaburi merenungkan tanda-tanda kekuasaan Allah. Ya, tidak perlu tadabur itu ke ya, gunung Himalaya, ya, ke puncak gunung, jadi tidak perlu ya cukup dengan kita apa wa fi anfusikum afala tubsirun di dalam diri kalian tidakkah kalian apa mau merenungkannya semuanya adalah tanda-tanda kekuasaan Allah dari ujung rambut sampai ujung kaki kita ada tanda-tanda kekuasaan Allah menambahkan apa iman kita kepada Allah ini semua nikmat dari Allah ya bahwasanya dengan mentadabri ayat tersebutlah kita akan bisa menambah keimanan kemudian yang ketiga yang antara yang bisa menambah keimanan yaitu apa ya taat, mentaati Allah, banyak beramal saleh. Baik amalan lisan, amalan hati, atau amalan apa? Anggota badan. Amalan hati di antaranya apa? Tawakal kepada Allah, menyerahkan semuanya kepada Allah, hanya bergantung kepada Allah, tidak bergantung kepada manusia, tidak takut kerjanya kepada Allah, tidak berharap kerjanya kepada Allah. Ini amalan hati. Itu yang akan bisa menambah apa? Keimanan. Amal saleh dari lisan, zikir, tentunya yang apa? Disyariatkan, demikian membaca Al-Quran, eh kita berdakwah, kita watawasabil hak, watawasabar. Ini adalah apa? Amalan yang bisa menambah iman kita. Adapun amal jawareh banyak sekali diantaranya ya salat, eh puasa, zakat, kita sedekah, menolong eh saudara kita tadi, menyingkirkan gangguan dari jalan, termasuk apa? Eh menambah keimanan. Makanya kata para ulama, orang itu akan sempurna imannya kalau dari bawah sampai atas dia lakukan dari cabang-cabang keimanan tersebut. Di antaranya apa? Imatatul adani tarik, menyingkirkan gangguan dari dari jalan, menolong kaum muslimin, unsur akhaka zaliman al madluman, tolong saudaramu yang didolimi ataupun yang dia apa? mendalimi tidak boleh cuek, ya. Ini adalah apa? Kalau dia mau menyempurnakan keimanannya. Harus ada wa ta'awun al birri wa taqwa. Ya, kemudian bahwasanya al iman ya itu akan berkurang kata beliau. Eh tadi sudah kita sebutkan tiga poin iman itu bisa apa bertambah menuntut ilmu agama dengan lima bidang ilmu tadi mentadaburi ayat-ayat Allah yang kaunia di alam semesta yang ketiga banyak beramal soleh ya, dengan tiga poinnya amalan hati amalan lisan amalan anggota badan adapun sebab berturunnya keimanan ada dua faktor utamanya yaitu faktor dari dalam orang itu sendiri dan faktor dari luar orang itu. Faktor dari dalam ada empat kata beliau. Yang pertama al-jahl, kejahilan. Ya, orang yang jahil tentang agama Allah tidak ada kebaikan padanya. Makanya Rasul mengatakan tadi, man yuridillahu bi khairin yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, Allah akan pahamkan dalam urusan agamanya. Kalau dia jahil, bagaimana dia akan bisa beribadah kepada Allah? Bahkan orang jahil ketika beribadah kepada Allah justru malah merusak imannya. Contoh, ya kaum Nabi Nuh alaihissalam ketika Allah selamatkan dari kejaran Firaun, ya tidak bersyukur kepada Allah ketika melihat orang-orang Bani Israel menyembah sapi-sapi, mereka mengatakan kepada Musa, "Ij'alana ilahan kamalahum aliha." Buatlah untuk kami wahai Musa sesembahan sebagaimana mereka punya sesembahan. Apakah eh, ucapan Nabi Musa alaihissalam? Innakum kaumun tajhalun. Kalian adalah orang-orang yang jahil, yang bodoh. Eh kebodohan apalagi dalam masalah akidah ya semakin bodoh orang itu semakin apa jauh dari iman jauh daripada atau hey, jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini faktor dari dalam yang merusak bahkan eh mengurangi bahkan merusak keimanan. Yang kedua al-ghaflah, lalai. Ya, mungkin dia tidak jahil, paham agama, cuma terkadang lalai. Lalai berzikir kepada Allah, lalai bermajlis ilmu dan sebagainya sehingga apa? Semakin berkurang keimanannya. Makanya sudah sering kita katakan, sesibuk-sibuknya kita jangan pernah ya melalek, melupakan ya jangan sampai kita lalai dari lingkungan keimanan di antara majelis ilmu. Ya, bagaimanapun proyek kita sempatkan ya untuk kita duduk di majelis ilmu meskipun hanya mungkin ya dua kali seminggu dan sebagainya. Paling tidak ada siraman hati. Apalagi di luar sana banyak syubhat, di luar sana banyak syahwat. Kalau kita semakin menjauh, semakin menjauh, fala mazahu azaghallahu Ketika mereka berpaling, semakin Allah palingkan dari jalan Allah, entah ke arah syubhat atau ke arah asyahwat. Naudzubillah min dalik. Ya. Kemudian yang ketiga, di antara faktor di dalam orang tersebut yaitu al-maksiyah, kemaksiatan yang dia lakukan. Itu secara otomatis dan itu kita rasakan semuanya. Ketika kita berbuat maksiat, berkurang keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala aras-arasan malas untuk mengaji, malas untuk eh, beribadah, salat berjamaah di masjid, laleh eh, atau maksiat. Ini sangat amat eh, merusak iman, mengurangi iman kita. Yang keempat, <clears throat> an-nafsu al-amartu bisu. Dalam jiwa kita ada potensi untuk apa? Berbuat keburukan. Rasulullah berfirman, "Inna nafsa la amaratun bisu." Sesungguhnya jiwa menyuruh kepada kejelekan. Kemudian faktor dari luar yang bisa mengurangi keimanan kata Syekh Abdul Razak bin Abdul Aziz Abbad, yang pertama adalah kurana usu, ya, teman yang jelek, ya. Teman yang ya menyeru kepada kejelekan, ya. Atau teman yang mungkin hanya apa? Ya, habis manis apa dibuang. Ya, ketika kita senang menempel ke kita. Ketika kita susah, ma'assalamah. Ya, ini teman yang jelek, ya, teman yang apa? Ya, tidak peduli dengan ya musibah kita dan sebagainya. Teman-teman yang tidak perlu untuk kita apa jadikan sebagai sahabat karib. Ya, ini teman apa? Sebagaimana ungkapan kita ada gula ada apa? Semut. Ini bukan teman kita, ini teman semut. Ya, ya teman yang ada apa? Ya menemani kala kita dalam keadaan senang, dalam keadaan susah kita ditinggalkan. Ini teman yang jelek paha atau bahkan apa? Ya, menjauh ketika kita mungkin dalam keadaan futur dan sebagainya ditinggalkan tanpa ada watawasabil hak watawasabi asabar ya kemudian yang kedua zina zinatud dunia wa fitanuha perhiasan dunia dan fitnah dunia Rasul mengatakan itakun ad hati-hati dengan urusan apa dunia ya dulu mungkin Proyek MySP rajin ya tiap Selasa datang ke kajian di sawan ini. Namun ketika proyek sudah agak banyak ya sekali ninggal gaib satu kali sebulan. Bulan depan dua kali. Terus semakin ya terkadang apa? Semakin Allah bukakan pintu dunia tanpa terasa bah. jauh dari majelis al ilmu, jauh dari pajak al iman. Maka sekali lagi bagaimanapun kesibukan kita sempatkan untuk apa datang ke majelis al ilmu. Paling tidak meskipun kita apa ngantuk-ngantuk ya, paksa paling tidak dapat siraman apa? rohani. Siraman jasmani sudah sering, siraman rohani yang perlu apa? terus ditingkatkan. Ya, kemudian yang ketiga kata Syekh diantara eh, sebab berkurangnya keimanan dari faktor luar yaitu uh, tadi kurang usu Adunya wa fitanuha yang satu saya ya, kurang ingat. Insyaallah kalau kita ingat kita sebutkan. <clears throat> Ya, ikhwani fillah rahimani wa rahmakumullah. Sekarang poin berikutnya berkaitan dengan definisi alil bid'ah terhadap al-iman. Ya, sudah kita sampaikan tadi pembahasan ini merupakan salah satu garis pemisah pembeda antara alil sunnah wal jamaah dengan kelompok-kelompok sesat yang lainnya. Yang pertama, kelompok Al-Khawarij dan Mu'tazilah. Mereka mengatakan iman sama. Yang pertama, ucapan, keyakinan, dan perbuatan sama. Cuma bedanya mereka mengatakan iman itu tidak bertambah, tidak berkurang. Ini kelompok Al-Khawarij. Kelompok Mu'tazilah juga demikian. Ya, sama awalnya. Iman, keyakinan, ucapan dan perbuatan. Cuma bedanya yang dua tidak mereka apa? ya yakini bisa bertambah dan bisa apa berkurang mereka meyakini iman itu satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan satu hilang hilang semuanya makanya kelompok khawarid mengatakan pelaku dosa besar kafir keluar dari Islam karena diibaratkan menurut mereka iman satu kesatuan eh satu hilang hilang semuanya kata mereka ada al mengatakan tidak iman itu bercabang sebagaimana dalam hadis tadi satu cabang keimanan hilang, tidak mesti semuanya apa? Hilang. Seperti tadi, iman ada 72 lebih, 70 lebih cabangnya. Yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Seandainya ada orang yang tidak menyingkirkan gangguan dari jalan, apakah dianggap murtad kafir? Tidak, ya. Ini sekali lagi perbedaan antara al-sunnah wal jamaah, al-firqah najiyah dakwah salafiyah dengan khawai dan mu'tazilah. Makanya khawai dan mu'tazilah meyakini orang itu kalau ya meninggalkan satu cabang keimanan, dia keluar dari al-Islam. Kemudian kelompok yang dua, pendapat yang kedua, yaitu kelompok al-murjiah. Kelompok murjiah mengatakan iman adalah ucapan dan keyakinan. Ucapan dan apa? Keyakinan berarti yang hilang apa itu? ha? perbuatan. Mereka tidak memasukkan amal dalam definisi al-iman. Di antara yang jatuh ke dalam akidah ini adalah Imam Abu Hanifah rahimahullah. Ya, itu ketergelinciran beliau meskipun tetap beliau ya dalam poin ini saja yang salah ya. Tetap beliau sebagai al wal jamaah namun ada ketergelinciran. Makanya al wal jamaah tidak fanatik. Ya, yang salah dikatakan salah siapapun orangnya meskipun ya dihormati kalau dia adalah ulama al-sunnah wal jamaah. Kata kelompok murjiah yang diistilahkan dengan murjiatul fuqaha. Murjiah fuqaha yaitu ada fuqaha ulama-ulama yang jatuh ke dalam akidah murjiah ini mengatakan iman hanyalah ucapan dan keyakinan. Di antaranya juga Imam atau tahawi rahimahullah dalam akidah Tahawiyah juga sama karena madhabnya juga sama Al-Hanafi. Ya, beliau mengikuti Imam Abu Hanifah dan tergelincir dalam masa definisi iman iman adalah ucapan dan keyakinan kata kata mereka. Murjatul fuqaha. Ini sekali lagi salah ya, menyimpang dari dalil-dalil yang sudah kita sampaikan tadi. Dan mereka juga mengatakan iman tidak bisa bertambah, tidak bisa apa? berkurang karena tidak ada bedanya Eh, orang yang beramal dengan tidak karena amal itu tidak menambah keimanan amal itu bukan dari bagian daripada al iman. Ya, mereka hanya menetapkan dua nun saja. Eh, kalau mau kita bagi tadi Al-Sunnah me, ya, menyebutkan hakikat iman itu lima nun. Kelapa Khawarid hanya menyampaikan berapa? Mengungkapkan tiga nun. Ya, berkurang dua. Kemudian kelapa Murji'ah hanya apa? Dua nun saja. Ucapan dan keyakinan. Kalau lisan, wakti kolum biljanan. Ada kelompok lagi, yaitu ada tiga kelompok yang hanya menetapkan satu nun. Ya. Kelompok As'ariyah, ia juga sesat dalam masalah aliman. Mereka mengatakan al-iman hanyalah atas tasdiqun bil qalb. Ya, membenarkan dalam hati. Kata pak ulama, kalau seandainya iman itu hanya membenarkan dalam hati, Abu Talib, paman Rasul ya selam, sudah otomatis masuk apa? Al-Islam. Karena beliau mengungkapkan lewat dua bait syairnya, Lakot alim tu bi anna dina Muhammadin min khairi adyani bariyati dinan. Aku yakin, aku sangat mengetahui bahwasanya agama Nabi Muhammad adalah sebaik-baik agama manusia. Beliau apa? Meyakini kebenaran agama Allah, agama Nabi Muhammad SAW. Namun laulal malamatu. Ya, seandainya bukan karena aku khawatir takut dengan celaan, al hidaru masabatin atau caci makian orang-orang kafir Quraisy, laro aitani samhan bidaka mubina. Sungguh engkau akan mendapatku masuk apa? Al-Islam. Ya, ini yang sudah kita sampaikan dulu. Ya, Abu Talib ikut ajaran sungkanisme. Ya, karena sungkan ya dengan tokoh-tokoh Quraisy yang lain tidak enak kalau masuk Islam, padahal hatinya membenarkan agama Nabi Muhammad itu agama yang apa? Yang hak. Ya, maka seandainya iman hanyalah tasdik membenarkan, Abu Talib sudah masuk apa? Al-Islam. Habis. Dua menit. ya. Kemudian kita tambah dua definisi lain, yaitu kelompok namanya Al-Karamiyah. Mereka mengatakan bahwasanya iman hanyalah ucapan di lisan. Ya, kalau ucapan hanya di lisan, iman hanya ucapan di lisan, orang munafik sudah masuk apa? Islam. Rasul Allah berfirman, "Idza ja'akal munafiqun qalu nashhadu innaka la Rasulullah." apabila orang munafik datang kepada kepada engkau Nabi Muhammad, mereka mengatakan kami bersaksi, eh berucap engkau adalah utusan Allah. Ya. Wallahu ya'lamu innaka la rasul wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Maka iman tidak cukup hanya dengan apa? ucapan di, tulisan. Yang paling parah yaitu kelompok Jahmiyah ya, yaitu mengatakan iman hanyalah makrifah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, seandainya iman hanya mengenal Allah, maka apa? orang-orang ya atau Fir'aun dan iblis sudah masuk Islam karena Fir'aun dan iblis mengenal Allah Subhanahu wa taala. Eh, iblis berkata, "Fa bi izzatika la ajma'in." Dengan ya izzatika kemuliaanmu ya Allah, aku akan menyesatkan manusia dari dari jalanmu. Iblis tahu tentang Allah, demikian pula Fir'aun tahu tentang Allah namun hanya mendustakan dengan apa? Lisan. Wajahadu biha wastaiqonadha anfusum dunman wa'luwa. Fir'aun dan pengikutnya mendustakan Allah meskipun hatinya apa? meyakini tentang Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini tiga kelompok yang menyatakan iman hanyalah satu nun. As'ariyah mengatakan iman hanyalah membenarkan dengan hati. Kelompok namanya Al-Karamiyah hanya mengatakan iman adalah apa? Eh, ucapan lisan kelompok Al-Jahmiyah mengatakan iman hanyalah apa? Mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kalau mungkin kita tambah lagi, ada eh, kelompok lain yang menetapkan satu nun yaitu Islam kejawen yang mengatakan apa? Iman hanyalah iling, ingat ya. Ini termasuk kelompok-kelompok sesat. wa alam, Insya Allah kita lanjutkan lagi pembahasan aliman pada kesempatan yang akan datang Insya Allah kita akan juga bahas tentang ya sebagian syubhat kelompok yang menuduh dakwah salafiyah sebagai murjiah. Ya kalau mungkin ada yang punya majalah ini silakan nanti dibawa ah, pertemuan yang akan datang kita akan kupas insyaallah taala. Aku qouli wa akhu da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store www.ufitstore.com